Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan." Barang siapa yang memiliki kelapangan, memiliki kemampuan, kelapangan harta. Falam yudhahi namun tidak berkurban punya kelapangan harta tapi tidak berkurban. Para yaqrabanna musallana. Maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Barang siapa yang mendapat kelapangan memiliki kelapangan harta dan tidak berkurban, kata Rasul saw. alaihi janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis rawah Ahmad dan dihasankan Syekh Albani rahimahullah taala. Dari mana dalil ini? Sisi pendalilannya kata para kita karena di sini Rasulullah SAW melarang mereka-mereka yang punya kemampuan tidak kurban untuk mendekati musola tempat salat. Ini menunjukkan sangat ditekankannya udhiyah kurban. Yang ketiga, di antara dalil para ulama kita yang menyatakan wajibnya kurban adalah hadis yang masyhur terkait dengan seorang yang menyembeli sebelum waktunya. menyembeli sebelum salat Id. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dzabaha qabla an yusalliya Barang siapa yang menyembeli hewan kurbannya sebelum sholat Belum waktunya Belum sholat, id dia sudah sembeli Berarti tidak sah Belum waktunya Fal yadbah naha ukhra Maka dia hendaknya mengganti dengan hewan yang lain Ketika seorang mau kurban dan dia menyembelih sebelum waktunya diperintah untuk mengganti. Maka ini menunjukkan bahwasanya berkurban bagi yang punya kemampuan hukumnya adalah wajib. Demikian ya dari sebagian para ulama kita. Namun sebagian yang lain berpendapat seperti yang disebutkan dalam kitab tadi yang ada dalam fotokopian di antum menyatakan sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Mereka-mereka menyatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kata mereka sebagai para ulama kita karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Ida ra'aitum hilal Dzulhijjah. Apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah. Ini telah melihat hilal masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhhiya. Dan salah seorang kalian ingin punya keinginan berkurban fal yumsik an sya'rihi wa maka hendaknya dia menahan jangan memotong rambut dan kuku-kukunya Karena sebagai para ulama kita ketika Rasulullah menyatakan wa arada ahadukum dan salah seorang kalian punya keinginan dikembalikan kepada iradah kita ini menunjukkan bukan wajib. Tapi dikembalikan kepada iradah kita, keinginan kita. Kalau mau kurban, kurban. Kalau tidak juga berarti masalah. Ini sebagian para ulama kita menyatakan demikian. Kesimpulannya, ikhwan billah rahimah rahimahumullah. Sebelum saya bin rahimahullah taala menyatakan kata beliau rahimahullah taala dalil-dalil para ulama kita yang menyatakan wajib dengan yang menyatakan sunnah muakkadah itu takadu mutakafiyah hampir-hampir sama kuatnya hampir-hampir sama kuatnya sehingga nasihat beliau rahimahullah taala kata beliau wasuruku sabilil ihtiyam. maka untuk kita menjalani mengamalkan kehati-hatian kehati-hatian alla yada'aha ma'al qudrati 'alaiha. Untuk berhati-hati maka janganlah seorang meninggalkan berkurban bila memiliki kemampuan. Karena yang menyatakan wajib juga membawakan hadis-hadis dari yang kuat. Yang menyatakan sunnah juga bukan hadis-hadis yang dan saya boleh Muslim. Sehingga untuk berhati-hati kata beliau rahimahullah, jangan meninggalkan amalan kurban bagi yang punya kemampuan. Tapi kan beliau rahimahullah ta'ala. Iya. Kita ulangi. Kata beliau, al-udhiyatu sunnatun muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah menurut sebagian para ulama kita. Dan sebagian lagi menyatakan hukumnya adalah wajib sehingga semestinya kita ketika punya kemampuan jangan meninggalkannya لقوله تعالى فصل لربك وانحر ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى Nabi SAW berkurban Bikabsyaini amlahaini akranain Dengan dua kambing kibas yang amlahain yang memiliki warna putih dan hitam. Akronain dua kambing yang bertanduk bertanduk. Rabahahuma biyadi. beliau menyembelih keduanya langsung dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam wasamma wa membaca bismillah dan bertakbir Allahu akbar Wabata rijlahu ala safahihima meletakkan kaki beliau di bagian samping leher dari kambing tersebut ketika menyembelihnya. Qulillah rahimahullah Hadis ini yang pertama menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam menyembelih sendiri. Sehingga ikhwan Rahimah, rahiman rahimakumullah yang afdal yang lebih utama seorang muslim yang berkurban hendaknya dia menyembelih sendiri hewan kurban walaupun boleh dia wakilkan namun yang afdal adalah menyembelih sendiri sebagaimana ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang afdal. Selain dia sendiri sendiri, dia juga memakan sebagian daging hewan kurbannya. Sehingga ini diantara sunnah yang akan terluput ketika seorang tidak menyembeli hewan kurban di negerinya. Sah saja dia berkurban di sini dikirim ke Irian Jaya misalnya dia wakilkan ke orang untuk berkurban di irian jaya iya. tapi minimalnya dua sunnah terukur sunnah menyembeli sendiri dan sunnah memakan sebagian hewan kurban nah yang kedua nanti terkait dengan tata cara penyembelian kurban mudah-mudahan sempat kita baca ya ketika berkurban selain membaca basmalah dia baca takbir Bismillah Allahu Akbar dari antara sunnah Rasul Wasallam juga boleh dia kemudian menyatakan hada minni atau menyebut orangnya min Ahmad wa ali Ahmad karena Rasul pernah, pernah ketika menyembelih beliau menyatakan Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada min Muhammad wa ali Muhammad ini adalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan ini namanya dan nama keluarganya. Al bin Muhammad Berikutnya Kata beliau rahimahullah ta'ala Syurutu Masru'iyatil udhiyah Syarat-syarat disyaratkannya kurban Tusannu udhiyatu fi haqqi man wajadat bihi syurutul adiyah. Tusannu ini bagi berpendapat sunnah atau tajibu wajib bagi yang berpendapat hukumnya wajib. Nah, tadi kita sebutkan ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Jadi disyaratkan diwajibkan atau disunahkan kurban itu pihaki pada orang yang wajadat fi suratul atiyah yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut syarat berikut al awal yang pertama adalah al Islam dia muslim para yukhatabu biha ghair muslim dan tidak sah ibadahnya seorang yang kafir syarat sah ibadah itu nanti adalah Islam. Yang kedua adalah al-hulub wal akal. Dia berakal dan telah balik. Dia telah balik dan berakal. Pamal lam yakun balikan akilan barang siapa yang belum balik belum berakal pada yukallafu biha maka tidak dikenai hukum ini. Dia misalnya seorang berumur 10 tahun baru mumayyiz, mumayyiz. Namun dia punya harta warisan yang banyak. Jangankan kambing, warisannya untuk sapi pun bisa. Iya, apakah dia diwajibkan atau disunahkan? Kita katakan tidak. Karena yang diwajibkan atau disunahkan itu adalah yang telah balik dan berakal. Yang ketiga, dia muslim. Dia balik, dia berakal. Berikutnya adalah dia memiliki istita'ah, punya kemampuan untuk berbuat. Muslim berakal, balik punya kemampuan istita'ah. Apa kemampuannya? Kata beliau, "Wa tahaqqaqu bi an yamlika qimatal udhiyah zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuh hilal yaumil id wa kemampuan ini terwujud teranggap dia punya kemampuan kalau dia memiliki uang senilai hewan kurban dia punya uang senilai harga hewan kurban. Yang uang tersebut adalah uang lebih, uang lebih dari nafkah dia dan orang-orang yang wajib dia nafkahi selama empat hari. Hari ini tanggal 11, 12, 13. Iya. Daging afwan. Kambing misalnya harganya 2 juta. Kambing harganya 2 juta. Di malam takbiran di tanggal 9 Zulhijjah malam iya atau udah masuk tanggal 1 malam takbiran tanggal 1 Zulhijjah dia punya uang punya uang 4 juta punya uang 4 juta kebiasaan nafkah dia dan keluarganya dia dan istri dan anaknya itu sehari 400 ribu berarti 400 kali 4 1 juta 600 ada uang 4 juta berarti masih sisa berapa 2 juta 6 ratus boleh dia kurban wajib dia kurban wajib dia kurban kalau boleh Tunggu. kita katakan iya iya kenapa karena dari sisa nafkah mau selama 4 hari itu masih ada sisa 2 juta 600 padahal harga kambing ada yang 2 juta 2 juta belikan kambing yang 2 juta lagi persiapan untuk nafkah iya tapi seorang lagi punya uang 4 juta di tanggal 1 Zulhijjah malam takbiran iya keluarganya itu perlunya satu hari satu juta kebanyakan satu hari 500 ribu Empat hari nih Tanggal 10, hari Id, 11, 12, 13. Berarti perlu satu keluarga perlu 2 juta dan dia punya dua keluarga habis iya kata beliau rahimahullah taala istitoah di sini adalah ketika seorang di hari ini punya uang lebih iya dari nafkah selama empat hari dia sisihkan dulu, dia siapkan nafkah untuk tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau masih ada lebih dan lebihnya ini cukup untuk beli hewan kurban berarti dia disyaratkan berkurban. Dipahami? Ya? Dipaham? Iya. Dia hitung keperluan dia dan keluarganya 4 hari itu tanggal 10, hari ini 11, 12, 13 berapa? Uang yang di tangan dia berapa? Kalau ternyata ada lebih dan lebihnya itu cukup untuk beli kambing maka berarti disarankan untuk ber ini kata beliau isi istiqomah adalah demikian istiqomah adalah ketika seorang memiliki uang yang lebih ya setelah dia menafkahi dia dan keluarganya selama empat hari dan uang lebih tersebut cukup untuk seekor kambing untuk berkurban. menyebutkan mengingatkan bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lain seorang harus melakukan dengan ikhlas dan dilakukan sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. ikhlas dia berkurban semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang kurban ingin dipuji-puji orang. Ingin mendapat pujian, ingin dilihat tetangga tetangganya. Ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua harus sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terwujudnya sunnah tersebut? Kata beliau, seorang dikatakan mencocoki sunnah Rasul SAW dalam berkurban ketika memenuhi beberapa syarat. Seorang dikatakan telah berkurban sesuai dengan sunnah Rasul SAW kalau memenuhi beberapa syarat. Iya, setelah dia empat terpenuhi tadi muslim kemudian apa berakal kemudian balik yang keempat punya kemampuan iya dia ukur dirinya saya punya kemampuan berarti harus berkurban ketika mau berkurban diingat kurban adalah ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan sesuai sunnah Rasulullah SAW ikhlas yakni hanya mengharapkan pahala dari Allah mutabaah jadi cocok sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa cocok dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Syaikhul Taimin rahimahullah, cocok dengan sunnah Rasulullah SAW itu kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Apa di antara syaratnya? Yang pertama adalah syarat yang kembali kepada waktu. Syarat yang kembali kepada waktu. Waktu. Kapan waktu disarankannya kurban? Harus sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berkurban sebelum waktunya tidak sah. Dan barang siapa yang berkurban setelah waktunya habis juga tidak sah. Kapan waktunya? sekali lagi saya sebutkan tadi waktunya dimulai sejak selesai sholat ini apakah boleh seorang nyembeli sebelum khutbah selesai kita katakan boleh yang penting selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetapi yang afdal itu dia sembelih selesai khutbah ini tapi yang terpenting apa selesai sholat. Oleh Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia segera pulang. Pulang harapannya nanti bisa orang-orang bubar dari musola itu bisa diberkunjung ke rumahnya nyate bareng di rumah Boleh, boleh. Yang penting selesai sholat id. Tapi yang afdol kapan? Setelah selesai khutbah. Kata sebutnya bin rahimahullah, lebih afdol lagi, lebih afdol lagi setelah selesai imam menyembelih. Mungkin imamnya langsung menyembelih kurban, tunggu dulu dia kurban, ya baru kita. Nah, waktunya apakah di siang atau di malam hari? Kita katakan yang penting dimulai sejak selesai salat Id sampai sebelum apa? Sebelum terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Hari Ahad nanti misalnya saya start Id sampai Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Sebelum maghrib hari Rabu. Iya, waktunya. Terus saya ingin saya ingin mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih sendiri. Tapi di siang hari di siang hari sibuk kerja dalam keadaan ingin ngamalkan sunnah nyembelih sendiri apakah boleh menyembelih malam hari kata Ibnu Taimin rahimahullah taala wa dzabuhu nahar afdal min menyembeli menyembelih di siang hari lebih afdal daripada di malam hari tetapi boleh menyembelih di malam hari namun yang afdal di siang hari ya kalau kita ingin menyembelih sendiri tapi tidak mungkin karena kesibukan kerja iya malam hari boleh tapi yang afdal di siang itu demikian yang kedua yang kedua syarat yang ada adalah syarat yang kembali kepada jumlah orang yang menyembelihnya maksudnya kalau kalau sapi onta boleh dia menyembeli kurban iya berkurban sendiri dan uang sendiri beli seekor sapi beli seekor unta atau boleh dua dia berpatungan tujuh orang tujuh orang tapi kalau kambing domba itu hanya boleh seorang diri sehingga barang siapa yang hewan afwan dia berkurban kambing patungan tiga orang kita katakan tidak sah tidak sah. Kenapa? Karena sunnah Rasul SAW yang boleh patungan itu hanyalah dom eh, adalah onta dengan sapi. Iya, patungan beli domba dua orang tidak katakan tidak. Iya, domba itu hanya untuk satu orang. Ketika menyembeli boleh dia katakan Bismillah, Allahu Akbar, ini adalah dari saya dan keluarga saya. Tapi yang beli dia sebagai kepala keluarga atau siapa untuk dia dan keluarganya. Nah, yang ketiga Ibnu bin Rahiman rahimahullah syarat yang kembali ke hewan kurbannya. Waktu terus jumlah yang berkurban. Jadi kalau kambing itu hanya untuk satu orang, kalau onta dan sapi boleh satu orang boleh patung dan tujuh orang, yang ketiga terkait dengan hewannya. Hewan. Terkait dengan hewannya ini ada beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah an yakuna milkan lil mudahhi. Hewan tersebut adalah hewan yang memang milik dia dan tidak terkait tidak ada padanya hak orang lain. Domba-domba dia, kambing-kambing dia, dan tidak terkait dengan hak orang lain. Iya, mungkin kambing di kandangnya di rumahnya tapi ada orang lain, ada hak orang lain di situ mungkin. Seperti Hah? Iya, kambing gadean. Iya, punya kambing memang satu ekor, tapi ketika butuh uang, minjem uang ke orang satu juta, gadeannya kambing. Berarti ini kambing walaupun punya dia, tapi ada hak orang lain di situ. Karena ini barang gadaian, tidak boleh dikorbankan. Ya, milik dia dan tidak terkait dengan hak orang lain. Yang kedua, yang kedua, kata beliau rahimahullah taala, an yakuna minal jinsil dari ayyanahu yang kedua, hewan tersebut adalah hewan-hewan yang telah ditetapkan dalam syariat sebagai hewan kurban. Jenis hewannya jenis hewan yang telah ditetapkan. Empat tadi, apa itu? Hah? Yang pertama, onta, yang kedua, sapi, yang ketiga, domba, yang keempat, kambing kacang. Ini. Jenisnya adalah jenis hewan yang memang telah ditetapkan sebagai hewan kurban. Kalau kerbau? Kerbau. Boleh kurban kerbau? Banyaknya di kampungnya kerbau. Boleh? Hah? Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, afan. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-jamus nau'un minal bakar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kerbau itu adalah satu macam dari sapi satu jenis, satu macam dari sapi. Saya boleh? Karena satu nau dari bakar. Mana lebih afdol kata saya mengarahkan Allah. dari empat ini yang paling afdolnya adalah dia berkurban ontak sendirian. Satu ontak tadi dia beli sendiri sekian ratus juta yang kedua, tingkatan kedua adalah berkorban sapi sendirian. Murni uang dia sendiri. Yang ketiga adalah domba. Yang keempat adalah kambing kacang. Yang kelima adalah patungan onta. Dan keenam patungan sapi. Itu urutan. Ya. Nah, juga kata beliau rahimahullah taala dari masing-masing jenis juga tadi berbeda-beda disaratkan seorang yang berkurban mencari yang terbaik kata beliau wafdaluha min kulli jinsin yang paling afdol dari setiap jenis tadi itu adalah yang asmanuha yang paling gemuk waksaruha lahman yang paling banyak dagingnya waqmaluha Maluha yang paling sempurna tubuhnya wa manzaran yang paling bagus rupanya ketika dilihat empat mau kurban kambing dari kambing yang ada domba yang ada mana yang lebih afdal cari yang paling gemuk. Bukan sekedar gemuk, gemuknya itu karena paling banyak dagingnya. Yang ketiga apa? Paling sempurna tubuhnya, tidak ada cacat. Yang keempat apa? Yang paling bagus rupanya. Makanya Rasulullah SAW berkorban dengan yang amlahain, yang putih ada kehitam-hitaman dan bertanduk. Nah, itu kedua. Syarat yang ketiga terkait dengan hewan ini kata beliau adalah asin asinil mu'tabar syaraan Hewan-hewan tadi yang pertama milik dia. Hewannya adalah dari hewan yang telah ditentukan, onta, sapi, kambing. Yang ketiga, yang ketiga adalah sudah sampai usia yang telah disyariatkan. Apa itu? Saya ringkas, kalau onta telah genap lima tahun telah genap lima tahun kalau sapi telah genap dua tahun jadi masuk tahun ketiga telah sempurna dua tahun iya masuk tahun ketiga kalau kambing kacang kambing kacang ya kambing jawa kambing kacang kambing jawa itu telah sempurna satu tahun telah sempurna satu tahun masuk tahun kedua kalau domba sebagian ulama kita menyatakan boleh yang telah sempurna enam bulan saya ulangi kalau domba ada yang menyatakan satu tahun ada sebagian ulama kita di antara sebelum Temin rahimahullah menyatakan yang telah sempurna enam bulan masuk bulan ketujuh itu saya ulangi kalau onta lima tahun sempurna kalau sapi Iya, tentunya hukum asal ikhwan fillah rahimun rahimakumullah kita siapa? Kita percaya dengan apa yang diucapkan pedagang yang muslim. Iya, kecuali kalau ada tanda-tanda yang mencurigakan. Baru benar-benar harus kita terima. Yang perlu diingat terkait domba. Kalau domba sebagai menyatakan harus satu tahun, Sebagian ulama kita menyatakan boleh juga yang telah genap 6 bulan. Yang terakhir ikhwan fillah rahiman rahimakumullah dari syarat hewan yang dikurbankan adalah dia tidak mengalami cacat yang dengannya tidak boleh dikurbankan. Tidak ada padanya cacat-cacat yang menghalangi untuk jadi hewan kurban yang ada di dalam nas yang ada di dalam nas 4 yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam al aura bayinun auruha yang picik picik yang jelas picenya terlihat hasil matanya itu picik jelas ketika dilihat kambing ini terlihat picenya jelas yang kedua, al-marid Bayinun atau al bayinu maraduha. Yang sakit jelas sakitnya. Maksudnya ulama kita diantaranya murung terus, murung terus, diam nggak ada gerak, nggak ada gairah, sakit yang jelas sakitnya. Yang ketiga adalah al-arja al bayinu yang pincang yang pincang yang jelas pincangnya bagaimana kata ulama kita kata Ibnu yaitu ketika dia berjalan dengan kambing-kambing yang sehat mesti ketinggalan karena pincangnya tidak bisa mengimbangi jalannya yang sehat-sehat kemudian yang ke enam adalah apa yang keempat adalah al-ajfa ajfa ini hasil yang sangat kurus yang sangat kurus sampai tidak bersumsum saya kurusnya ini yang ada di dalam Mas. Kemudian disebut disebut Utsaimin rahimahullah taala para ulama kita kemudian juga menyebutkan enam cacat lagi kias dari hadis tadi enam cacat ini bahkan lebih parah dari empat tadi. Di antaranya adalah kata beliau yang amia, yang buta, yang buta, binatang yang buta. Kebutaan termasuk cacat. Berikutnya ada di antara kata beliau rahimahullah taala yang asobah sebabul maut hewan yang telah terkena sebab-sebab kematian. Maksudnya tercekik yang kemungkinan besar seringkali meninggal mati atau jatuh dari ketinggian motor dia jatuh dari tempat yang tinggi atau tertanduk tertabrak ya hewan-hewan yang demikian keadaannya yang terkena sesuatu yang menyebabkan sebuah kematian tidak boleh untuk diperbandingkan. Di antaranya juga kata beliau adalah azamna, zamna Zamna itu adalah yang ajizah al-masyi, yang tidak bisa berjalan karena sakit. Tidak tidak pincang, tidak tidak pincang, tapi sama sekali tidak bisa jalan. Ini lebih lebih lagi. Juga di antara kata beliau rahimahullah adalah yang maktu'atu ihda aliyadain wal rijlain yang terputus terpotong salah satu kakinya iya cacat karena salah satu kakinya itu terpotong putus ini diantara cacat yang menghalangi menjadi sebagai hewan kurban nah Allah SWT